Kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang paling benar. Tidak diragukan kebenarannya. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah waqi'iyah. Sesuai dengan realita. Memang demikian adanya. Memang terjadi demikian kisah-kisah tersebut. Karena Allah Jalla wa'ala asdaqu haditha. Berita dan kabar Allah adalah yang paling benar, paling jujur, paling sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ahsa ahsanul kisas Selain dia adalah asdaqul qisas, yang kedua adalah ahsanul qisas, kisah-kisah yang terbaik. Yang Allah sebutkan dengan ibarah-ibarah yang luar biasa. Allah ceritakan dengan bahasa yang tinggi, sastra yang tinggi. Yang luar biasa yang ada dalam Al-Qur'an, yang mana mereka kufar Quraisy, masyarakat Quraisy kafir Quraisy, orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, namun tidak mampu dan tidak sanggup membuat semisal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apalagi kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mereka tidak mampu melakukan. Wa ahsanul qisas. Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang terbaik. Kisah yang penuh dengan ibrah. Kisah yang penuh dengan hikmah dan syarat akan faidah ketika kita kaum muslimin mau mempelajari, mau membaca, mentadabur, merenungi kisah-kisah tersebut, maka kita akan mendapat sekian ibar pelajaran-pelajaran berharga bagi kemaslahatan kita di dunia ini terlebih nanti di yaumil akhir. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab sungguh-sungguh pada kisah mereka yaitu kisah para nabi kisah-kisah para nabi dengan kaumnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim di sana ada pelajaran yang berharga ibrah yang luar biasa bagi siapa liulil albab bagi orang-orang yang memiliki daya pikir yang baik yang kuat memiliki barakallahu fikum pemikiran yang jernih yang lurus yang sehat yang kuat yang bersih dari berbagai kotoran-kotoran syubhat kotoran-kotoran maksiat dan yang lainnya yang merusak hati dan pemikiran dia. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita ingin mencoba mengambil beberapa pelajaran dari kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kisah yang benar yaitu kisah Qarun laknatullah alaih seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah tatkala Allah Jalla wa ala memberikan nikmat karunia anugerah yang besar kepadanya namun dia tidak sadar dan tidak berterima kasih kepada Allah dia tidak menyadari dirinya bosnya dia itu lemah dia itu hamba dia butuh kepada Allah. Nikmat itu pemberian Allah Jalla wa Sehingga dia sombong. Dia berbangga. Dia menentang. Dia menolak al-haq. Dia membantah nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini dalam Al-Qur'anil Karim agar kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang datang setelahnya bisa mengambil pelajaran darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun dia adalah termasuk dari kaumnya Musa. Diterangkan oleh al-mufassirun ahlu tafsir, mayoritas mereka menyebutkan bahwasanya yang dimaksud min qaumi Musa dari kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam yaitu dia termasuk kerabatnya Musa dan disebutkan bahwasanya dia Qarun adalah ibnu ammi Musa anak pamannya Musa artinya dia sepupunya Nabi Musa alaihissalam sepupu dari Nabi Musa kalimur Rahman seorang Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah yang membawa kebenaran, yang membawa al-haq. Perhatikan, di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya Karun telah diberikan anugerah nikmat oleh Allah yaitu kedekatan dengan seorang nabi, memiliki hubungan kerabat dengan seorang nabi, manusia pilihan Allah, pembawa kebenaran, pembawa risalah, amanah dari Allah Jalla fi'ula. Ini nikmat. Ketika dia memiliki hubungan kerabat dengan seorang yang berada di atas al-haq. Allah berikan nikmat. Dia termasuk kerabat dari Nabi Musa ibnu Ammi, sepupu Musa alaihi salam. Namun ternyata karun tidak bisa memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini untuk kemudian dia menerima al-haq dari Musa, dia kemudian berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam agar selamat dari azab Allah di dunia wal akhir. Ini nikmat yang pertama Allah sebutkan. Kana min qaumi Musa fabagha alaihim akan tetapi dia bersikap aniaya kepada mereka. Dia melampaui batas di dalam menentang Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Dia tidak peduli dengan nasihat mereka. Dia sombong dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah menyatakan, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah." Allah menyebutkan nikmat yang berikutnya, kami datangkan kepadanya. Siapa yang datangkan? Kami, Allah, kata Allah. Kami yang memberikan, yang menganugerahkan kepada dia. Al-Kunuz. Kunuz itu adalah al-amwal at-ta'ilah. Al-Ghazirah, harta yang berlimpah ruah, harta yang sangat banyak sekali. Dari emas, perak, dan yang lainnya. Luar biasa. Kunuz. Jamak dari kanz. Allah berikan kepada dia harta yang luar biasa. Sangat banyak. Yang Allah gambarkan ma inna mafatihahu yang kunci-kunci gudang dari hartanya itu latanuu ay amatlah berat untuk dipikul oleh beberapa orang laki-laki yang kuat. Allah menyatakan usbah, usbah itu jamaah beberapa orang. Bukan satu dua tapi beberapa orang sangat berat untuk memikul kunci-kunci gudang hartanya tadi. Ini benar apa yang Allah sebutkan. Hartanya luar biasa. Maka ketika dia sombong, ketika dia bersikap aniaya, ketika dia bersikap zalim, ketika dia angkuh, tidak mau menerima kebenaran, tidak memanfaatkan hartanya di jalan Allah, maka kaumnya berusaha untuk menasihatinya. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah allaha la yuhibbul farihin. Di sini kaumnya yaitu Bani Israel yang beriman kepada Musa. Karena Bani Israel ada yang beriman kepada Musa bahkan banyak yang beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka kaumnya merasa kasihan kepadanya kaumnya ingin menasihatinya dengan menyatakan la tafrah jangan kamu terlalu berbangga diri yang dimaksud dengan al-farah di sini karena al-farah itu ada dua dijelaskan oleh para ulama ada farah yang terpuji dan farah yang tercela yang terpuji sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika huwa khairun mimma yajma'un. Yaitu kita bergembira dengan karun yang Allah berikan berupa agama Islam, berupa sunnah, berupa Al-Qur'an, berupa kebenaran yang kita diberi taufik untuk berada padanya, berpegang dengannya. Itu adalah anugerah besar maka Allah menyatakan fal yafrahu, hendaklah kalian bersuka cita, bergembira dengan kegembiraan yang benar kegembiraan dalam rangka syukur kepada Allah dan berusaha untuk menjaga nikmat tersebut. Ini farah yang mahmud yang terpuji. Namun farah yang disebutkan di sini la tafrah, jangan kamu berbangga diri, yaitu farah batar. Farah dalam rangka sombong angku dan tidak bersyukur kepada Allah, lalai dari asyukur. Inilah farah yang tercela. Maka kaumnya menasihatinya dengan nasihat yang pertama, yaitu jangan kamu terlalu berbangga diri. Kenapa? Karena harta itu milik Allah. Harta itu titipan kepadamu. Yang nanti kamu akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari mana kamu mengambil harta tersebut, mendapatkannya. Dan kemana kamu belanjakan harta tersebut sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nabi menyebutkan bahwasanya seorang anak Adam tidak akan bergeser nanti kakinya di yaumil qiyamah sampai ditanya lima perkara di antaranya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima akhrajah. Dari mana dia raih, dia dapatkan harta itu? Ditanya oleh Allah, dari yang halal ataukah ya, yang jelas-jelas halal ataukah haram ataukah padanya syubhat, samar, yang tidak jelas. Yang Nabi menyatakan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil, fil haram. Siapa yang jatuh pada syubhat suatu yang samar tidak jelas, maka dia telah jatuh pada keharaman. dan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Dan yang kedua, untuk apa kamu belanjakan harta? Kemana? Fisabilillah atau fisabilis syaitan? Di jalan Allah atau jalan syaitan? Untuk mendukung kemaksiatan, memfasilitasi kemaksiatan. Untuk menentang ahlul haq untuk menjauhkan manusia dari kebenaran, dari sunnah, melalaikan manusia dari ibadah. Untuk apa harta tersebut kamu belanjakan? Ditanya, berat. Maka kata kaumnya, jangan kamu terlalu berbangga diri. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang berbangga diri, ya, sombong, bersikap zalim kepada orang lain. Kemudian kaumnya menasihati dengan nasihat yang berikutnya wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka ad dunya nasihat yang kedua yaitu nasihat kepada Qarun untuk membelanjakan memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya karena itu adalah titipan Allah harta itu sebagai wasilah sebagai sarana untuk kamu taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka kaumnya menyatakan, carilah kamu dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu berupa harta yang banyak tersebut, kamu cari negeri akhirah. Wabtaghi fi ma'atakallah daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat karena akhirat itu khairun minal ula, lebih baik, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal nikmat dan kebahagiaan akhirat yang hakiki abadi. Kemudian la wala tansa nasibaka minad Janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Artinya silakan kamu bersenang-senang dengan hartamu. Silakan kamu memanfaatkan hartamu tersebut selama tidak melalaikan dari ibadah, melalaikan dari ketaatan kepada Allah atau menjerumuskan kamu dalam dosa, kemaksiatan dan keharaman. Sudah, manfaatkan tidak mengapa. Kamu ingin bernikmat-nikmat dengan harta tersebut, silakan. Itu satu yang mubah, itu satu yang dibolehkan oleh Allah Jalla fi'ula. Inilah syariat Islam. Kemudian nasihat yang berikutnya dari kaumnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang ketiga, nasihat dari kaumnya menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan hendaklah kamu berbuat baik kepada manusia dengan harta tersebut. Kamu ber, berbuat baik, kamu berinfak, bersadaqah, membantu fuqara wal masakin, karena memang pada harta itu ada hak-hak yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu al-fuqara wal masakin. Di sana ada zakat yang wajib untuk kamu tunaikan. Maka kata kaumnya, hendaklah kamu wahai Qarun berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta kepadamu kamu berbuat baik kepada manusia, membantu mereka. Demikian nasihat al-ihsan, berbuat ihsan. Karena ihsan merupakan sebuah amalan yang mulia dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan baik ihsan dengan hartanya atau ihsan dengan perbuatannya, tingkah lakunya, tutur katanya, atau juga ihsan dengan dia memberikan nasihat, teguran, menyampaikan ilmu, memberikan bimbingan arahan, ini juga termasuk ihsan. Hendaknya kita berusaha untuk melakukan ihsan karena memang rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu senantiasa dekat dan meliputi hamba-hamba yang muhsinin yang selalu berbuat ihsan. Dalam segala kondisi dia selalu berbuat ihsan dengan kata-katanya, dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan hartanya apalagi. Berbuat ihsan. Dan itu telah dilakukan oleh generasi terbaik umat ini. Para sahabah ridwanullah taala alaihim ajmain walaupun kondisi mereka sangat fukara namun ketika mereka diberikan nasihat dihimbau untuk berinfak bersadakah, maka mereka terdepan mereka terdepan mereka takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah وَمِنْهُمْ مَنْ yabkhal وَمَنْ man فَإِنَّمَا يَبْخَلُ inna ma yabkhalu an nafsi. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil Mereka takut akan ayat ini. Allah menyatakan kalian ini adalah orang-orang yang dihimbau, diajak untuk bersadaqah, berinfak, berdonasi, terus dipanggil, mari bertaun fisabilillah untuk meringankan beban saudara-saudara kita kaum muslimin. Kata Allah, ternyata di antara kalian ada yang pelit. Di antara kalian ada yang kikir, yang sangat sayang dengan hartanya dengan luar biasa, sangat berat untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Yang itu bagi dia, keuntungan bagi dia, itu adalah bekal dia. Allah menyatakan siapa yang bakhil, sungguh dia telah bakhil kepada dirinya sendiri. Dia bakhil untuk mendapatkan ajar, dia bakhil untuk mendapatkan pahala dan balasan-balasan Allah yang terbaik di sisinya. Dia bakhil. Maka dia akan merugi. Maka Allah menyatakan wa in tatawallau jika kalian masih saja berpaling setelah adanya nasihat ini, nasihat dan anjuran Allah, panggilan Allah untuk bersadaqah, berinfak, berdonasi, kalian masih bakhil, kalian masih pelit, Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kalian dengan orang yang lain yang lebih bertakwa. thumma la yakunu amsalakum sehingga kemudian mereka kondisinya tidak seperti kalian. Kondisi mereka lebih baik, mereka orang-orang lebih bertakwa, orang-orang lebih dermawan, orang-orang lebih berandil, ya, berbuat kepada saudaranya, kepada agama Allah, Demikian al-ihsan. Hendaknya kita senantiasa berusaha untuk senantiasa berbuat ihsan, berupaya berbuat ihsan saling, bertaun saling, mengingatkan satu dengan yang lainnya, menghimbau, mengajak untuk berbuat ihsan. Kemudian kaumnya melanjutkan nasihat tersebut, kata Allah, "Wala tabghil fasada fil ardh Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang keempat. Dan janganlah kamu wahai Karun berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena sungguh Allah Jalla wa benci dan murka kepada orang-orang yang melakukan pengrusakan di atas muka bumi. Kerusakan al-ifsad bisa kerusakan dari sisi hissi ataukah juga dari sisi maknawi, dari sisi fisiknya, menghancurkan apa yang ada di atas muka bumi ini, melakukan pengrusakan, penghancuran. Ini dilarang dalam Islam. Termasuk pembunuhan. Ini juga dilarang. Namun Subhanallah kita dapati orang-orang yang senantiasa melakukan pengrusakan. Al-mufsiduna fil ard. Mereka adalah kaum munafikun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menipu umat, mengelabui umat, menyatakan bosnya mereka di atas Islam, mereka di atas jihad fisabilillah. Namun hakikatnya mereka melakukan pengrusakan dan itulah ciri kaum munafiqun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Kata Allah Jalla wa ala dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan ciri-ciri kaum munafiqin ketika dinasehati mereka, jangan kalian melakukan kerusakan. Itu tidak boleh, itu haram, membunuh, menghancurkan meledakan ini dan itu haram tidak ada dalam Islam tidak dilakukan oleh para sahabat tidak dianjurkan oleh Nabi tidak ada tuntunannya jangan apa jawaban mereka kaum munafikin menyatakan innama nahnu muslihun kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan kami yang melakukan perbaikan kami ingin melakukan pembenahan kami ingin menegakkan syariat Islam kami ingin menerapkan syariat Islam karena dengan diterapkannya syariat Islam maka akan turun barokah dari si, dari langit dari si Allah Jalla wa'ala. Demikian alasan mereka dalil. Sementara pada diri mereka sendiri, pada keluarga anak istri mereka sendiri tidak nampak syariat Islam. Justru syariat Islam dilecehkan, direndahkan, dihinakan syariat Islam tersebut. Lalu bagaimana menerapkan syariat Islam di sebuah negara yang besar? Wahada kadib, ini adalah dusta. Wahada khayal, ini adalah mimpi dan angan-angan mereka. Maka al-mufsidun demikian. Ketika dinasihati diingatkan mereka justru membantah dan menyatakan kamilah yang melakukan perbaikan, justru kalian yang merusak. Dan juga termasuk bentuk ifsad yang kita waspadai adalah dengan harta. Oleh karena itu kaumnya menasehati. Karun, hati-hati. Jangan kamu melakukan pengerusakan di muka bumi dengan hartamu. Karena memang kebanyakannya ashabul amwal, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya seringnya melakukan kerusakan. Dengan hartanya itu dia melakukan pengerusakan. Merusak ya ini dan itu. Merusak manusia dengan memfasilitasi berbagai kemaksiatan tempat-tempat maksiat difasilitasi didukung rusak kaum muslimin generasi muslim rusak akhlaknya moral mereka agama mereka mereka jauh dari ibadah maka demikianlah ashabul amwal hendaknya mereka berhati-hati untuk memanfaatkan menyalurkan harta mereka jangan sampai harta tersebut digunakan dimanfaatkan untuk kemaksiatan wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin demikian nasihat dari kaumnya Musa namun nasihat ini ditanggapi dengan tanggapan yang buruk dari Qarun apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, setelah adanya nasihat tadi disampaikan, empat nasihat disampaikan kepada Karun. Tidak sadar, justru membantah dengan menyatakan, Hanyalah harta yang aku dapatkan ini karena Allah tahu aku ini orang yang pantas untuk mendapatkan harta ini karena Allah cinta kepadaku, karena Allah memang ridho kepadaku sehingga Allah berikan harta yang banyak ini. Demikian akal dan logika yang dimainkan oleh Karun Dia menyangka bahwasanya harta itu sebagai tanda kebaikan dia, tanda dia di atas hidayah, tanda bahwasanya Allah mencintainya. Maka langsung Allah membantah. Awala ya'lam. Awalam ya'lam. Anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dhunubihimil mujrimun. Apakah dia itu tidak sadar dan tidak tahu? Kata Allah. Allah bantah langsung. Apakah dia tidak sadar dan tahu bahwasanya Allah telah menghancurkan dan membinasakan umat-umat sebelum dia yang lebih kuat fisiknya, lebih hebat dari dia dan lebih banyak hartanya. Kata Allah, umat sebelumnya itu lebih banyak harta dari kamu wahai Qarun. Lebih kuat fisiknya, di antaranya Samud. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin kata Allah menyebutkan tentang kekuatan kaumnya Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Samud di mana mereka memahat gunung batu yang cadas ya menjadi rumah-rumah tempat tinggal mereka yang sangat kokoh. Rumah itu kokoh. Gunung batu dipahat menjadi rumah. Bayangkan kekuatannya. Namun Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Rumah-rumah mereka itu tidak bisa melindungi mereka. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka Allah ingatkan karun Tidakkah kamu perhatikan, kamu sadar, kamu lihat umat-umat terdahulu yang Allah berikan kekuatan luar biasa, nikmat al-quwah. Bahkan Allah menyatakan wa aktsaru jam'an dan Allah berikan harta yang lebih banyak daripada kamu, tapi harta itu tidak bisa menolong dia dari azab Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya harta yang Allah berikan kepada mereka itu bukan tanda kebaikan mereka, bukan tanda Allah cinta kepada mereka. Kalau Allah cinta kepada mereka, kenapa Allah mengadab mereka? Bukan, tapi itu sebagai ujian. Harta yang Allah berikan itu sebagai ujian, imtihan, ikhtibar dari Allah Jalla wa'ala. Sebagai ujian. Bukan sebagai tanda Allah cinta kepadanya. Atau tanda dia di atas hidayah. Allah bantah. Maka ketika dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala masih saja karun masih angkuh sombong kemudian dia melakukan tipu daya fakharaja ala qaumihi fi zinati. mulai dia tadi dia membantah dengan ucapannya sekarang dia membantah al-haq dengan syubuhat dengan tipu daya dan makar melalui perbuatannya menipu umat dengan hartanya nah, ini hati-hati ya seorang membantah al-haq bisa dengan ucapan atau bisa dengan tindak tanduknya. Mungkin lisan dia tidak menyatakan, tapi dari gerak-gerik dia tindak tanduknya menunjukkan bosnya dia menolak al-haq. Dia menolak nasihat, tidak suka dengan nasihat. Demikian karun kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar ya kepada kaumnya dengan perhiasan yang luar biasa. Disebutkan dia memakai sutra yang luar biasa dengan ya pengawal-pengawalnya dengan berbagai harta yang luar biasa dia tampakkan kepada manusia. Sehingga sebagian manusia tertipu. Karena harta memang manis dan hijau. Karena harta itu zinah kata Allah. Hiasan yang sangat menipu. Yang sangat menarik hati ini. Sangat menggoda harta itu. Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم kata mereka ketika melihat perbendaraan eh, perhiasan Karun yang luar biasa hartanya Masya Allah tertipu sebagian orang-orang yang memang sangat berambisi dengan dunia cita-cita dia hanya dunia mereka tertipu maka mereka mengatakan, Ya laitalana mislama utia karun. Aduhai seandainya kami diberikan. Sebagaimana yang diberikan kepada karun. Innahu ladu hadzin azim. Sungguh itu pemberian yang sangat besar, sangat banyak. Namun, perhatikan ahlul ilm. Orang-orang yang diberikan ilmu. Dikuatkan dengan ilmu. Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana kebenaran, mana kebatilan mana suatu yang hakiki dan mana yang suatu yang samar fata morgana wa qala alladziina utul ilm wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana bantahan Allah membantah perbuatan karun, tipu daya karun Allah bantah melalui wali-walinya yaitu ahlul ilm. Karena memang ahlul ilm itu adalah pembawa panji-panji agama Allah yang akan menerangkan kebenaran, membantah kebatilan, akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Itu tugas para ulama. Al-udul yang membawa panji-panji Islam, panji-panji agama ini. Maka orang-orang yang diberikan ilmu membantah dia membantah orang-orang tadi yang tertipu sebagian orang yang tertipu dengan menyatakan wailakum celaka kalian balasan Allah di akhirat nanti itu lebih besar lebih baik lebih kekal bagi siapa iman amanah bagi yang beriman dengan iman yang sahih iman yang jujur iman yang ikhlas iman yang benar sesuai dengan contoh dari para nabi para rasul wa amila salihah yang kedua beriman dan beramal saleh Iman yang mendorong dia untuk beramal saleh, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Inilah balasan Allah, sawab yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian tidak akan bisa meraih ini, wala illa sabirun. Tidak akan bisa meraih pahala Allah, janji-janji Allah yang terbaik kecuali yang sabar. Artinya jangan tertipu kalian dengan perhiasan karun, sabar kalian. Sabar dengan kesempitan, kesempitan dunia ini, kekurangan harta. Sabar kalian, sabar kalian itu tidak lama. Sebentar saja kalian bersabar di dunia ini, sebentar saja. Jangan terburu-buru, sabar. Kalian akan dapat yang lebih baik, jauh-jauh lebih baik daripada dunia ini. Kemudian Allah melanjutkan wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaquluna waika anna Allah yabstur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Setelah atau sebelumnya sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengadab setelah dinasehati oleh kaumnya. Nasihat oleh kaumnya kemudian juga ahlul ilm membantah perbuatan dia. Masih saja dia demikian maka Allah mengadab dia. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin ini akhir dari perjalanan seorang yang sombong tidak bersyukur kepada Allah bersikap aniaya tidak mau menerima al-haq tidak mau menggubris nasihat yang disampaikan akhirnya adalah al-azab kata Allah fakhasafna bihi kami benamkan dia ini azab yang luar biasa al-khasaf yaitu bumi dibelah kemudian dimasukkan ke dalam dan ditutup. Nauzubillah. Fakasafna bihi kami benamkan dia wabidarihi dengan rumahnya, istananya, harta bendanya semuanya Allah benamkan di dalam bumi. Famakanalahu min fi'atin maka tidak ada dari kelompok dia, orang-orang yang mendukung dia, orang-orang yang bersama dia, tidak ada satupun yang bisa menolong dia dari azab Allah tersebut. Karena memang azab Allah ketika turun, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghadang azab Allah Jalla wa'ala. Kita lihat bagaimana azab yang terjadi terus di negeri ini, ya, tsunami, gempa bumi dan seterusnya. Tidak kita mengambil pelajaran. Alat apa yang bisa mendeteksinya? Tidak bisa. Kalau memang Allah sudah tetapkan waktunya, waktu turun adab, tidak bisa dideteksi, dia bisa ditahan adab itu. Nas'alullah salam Dan kita khawatir jangan sampai ketika kita lalai kemudian diadab oleh Allah, jangan sampai. Adab itu turun dalam keadaan kita lalai. Lalai dengan bermaksiat, lalai dengan bersukaria, bergoyang-goyang, bernyanyi-nyanyi. Naudzubillah. Justru yang kita harapkan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita sujud kepadanya, dalam keadaan kita beribadah, bertakar kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tidak ada seorang pun dari kelompoknya pendukung yang bisa menolong dia wa makana minal muntasirin dan dia bukan termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah karena dia kufur karena dia tidak bersyukur karena dia sombong zalim. Adapun yang ditolong oleh Allah adalah kaum mukminin al-muttaqin, itulah hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian Allah menyebutkan wa asbahal ladzina tamannau makanahu, maka sadarlah orang-orang yang tadi mengangankan kedudukan Karun tadi yang mengharap-harap untuk bisa mendapatkan seperti Karun, sadar mereka. Mereka menyatakan yaquluna wa annallaha aduhai benarlah Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil. Allah membentangkan rizki, membuka rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Zalika fadlullah, itulah keutamaan Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang Allah membukanya, kadang Allah menyempitkan. Ketika Allah membuka rezeki bukan merupakan tanda, satu-satunya tanda Allah sayang kepadanya, bukan. Karena memang generasi-generasi terdahulu dari kalangan as-salihin mereka orang-orang yang sempit rizkinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, nabiyuna bagaimana kehidupan beliau? Sangat kurang. Sampai sahabat itu iba ketika melihat Nabi tidur di atas tikar yang kemudian membekas pada badan Nabi. Berkeinginan untuk memberikan kepada Nabi alas yang empuk, namun Nabi menolak itu. Demikian pula ketika Nabi datang ke rumahnya Anas, ketika datang untuk menjawab undangan neneknya Mulaika untuk memakan menyantap sebuah hidangan yang memang sengaja dibuat untuk Nabi. Setelah Nabi datang, Nabi menyatakan, "Kumu faulis faus fali usallilakum." Aku akan sholat kepada kalian, mengajari kalian tata cara sholat. Maka kemudian Anas menyatakan, "Fakumtu ila hasirin." Qadiswadda telah menghitam mintu di malubis. Aku kemudian mengambil tikar kata Anas untuk sholat ini, tikar untuk sholat yang sudah menghitam saking lamanya dipakai tikar itu. Ya apa tikar sampai hitam. Nabi tidak menyatakan jangan tikar itu. Kok enggak kasih beli kamu tikar yang baru? Enggak. Nabi tetap demikian memakainya. Sabar Nabi. Sabar. Syukur kepada Allah Jalla wa Itulah orang-orang yang terbaik. Demikian pula sahabat, demikian pula tabi'in. Tentunya bukan maknanya kemudian kita tidak boleh kaya, tidak boleh. Tapi itu adalah ujian yang berat. Harta itu adalah ujian yang amat berat. Ya, ujian yang amat berat. Sehingga para salaf generasi terdahulu mereka senantiasa menjauh dari harta. Sebagian muhadisin ketika orang tuanya meninggal meninggalkan harta warisan yang banyak, mereka tidak mengambil, dibiarkan warisan itu. Iya. Kalau orang sekarang bukan dibiarkan kesempatan ini, ya. Nah, ditinggalkan warisan yang cukup banyak ditinggalkan. Kenapa? Warak takut terfitnah dengannya. Dalam keadaan mereka yang paling berilmu, orang yang paling sangat kuat ibadahnya, ikhlas kepada Allah. Namun demikian keadaan mereka. Maka sadarlah orang-orang yang tadi tertipu, sadar mereka. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Mereka mengatakan, ah, "Na'am, setelah mereka menyatakan bahwasanya Allah membuka rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, kemudian Allah menyempitkan, laula ammanallahu alaina la Seandainya kalau Allah tidak memberikan nikmat kepada kita, sungguh kita juga termasuk orang-orang yang dibenamkan bersama Korun tadi. Sadar mereka setelah dinasihati oleh ahlul ilmi. Sadar ketika melihat Allah mengadab Korun baru sadar. Demikian manusia biasanya lalai Tersadarnya ketika apa? Sadar ketika turun azab baru sadar, ya Allah, ya takut kepada Allah. Sehingga azab itu juga merupakan salah satu nikmat sebenarnya untuk mengingatkan manusia agar sadar dan kembali cepat kepada Allah tabaraka wa taala. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian Allah tutup ayat ini kisah ini dengan menyatakan itulah negeri akhirat. Tilka darul akhiratu. Yang kami wariskan dan kami siapkan dari negeri akhirat itu kenikmatan yang kami siapkan, surga yang kami siapkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian artinya tidak merasa sombong, tidak angkuh, tidak sombong dan tidak bersikap angkuh semena-mena, bersikap aniaya kepada orang lain. Namun orang-orang yang sabar, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, orang-orang yang sabar dengan berbagai gangguan, cobaan, dia sabar. Itulah surga yang Allah siapkan buat mereka. Kemudian Allah menyatakan wal aqibatu lil muttaqin dan kesudahan yang baik. Akhir perjalanan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba yang bertakwa. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa ibrah pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari sepenggal kisah tentang Qarun laknatullah alaih yang mana Allah memberikan kenikmatan kepada dia nikmat maknawi wal hissi, nikmat dari sisi agama dan dari sisi dunia Allah berikan kepada dia, tapi dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wajal Maka kita hendaknya pandai-pandai bersyukur kepada Allah dan hendaknya kita senantiasa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari berbagai musibah, berbagai kejadian, peristiwa yang terjadi. Hendaknya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jangan sampai kita keadaannya seperti kaum munafikin yang Allah sebutkan awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun itu kondisi kaum munafikin yang senantiasa lalai-lalai ghaflah tidakkah mereka mengambil pelajaran melihat dan mengambil pelajaran di mana mereka diuji diberi fitnah dan ujian diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala itu kaum munafikin setahun sekali atau dua kali dalam setahun Allah beri adab sekali atau dua kali. Kemudian mereka tidak bertobat dan kemudian mengingat Allah, sadar dan rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan sampai kita lalai. Hendaknya kita senantiasa mengambil pelajaran. Fa'tabiru la ya ulil albab. Ambil pelajaran. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga pelajaran-pelajaran yang kita sebutkan tadi benar-benar membuat kita merasa takut kepada Allah dan segera kembali kepada Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah jalla fi'ala amin ya rabbal alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh